Dan ini kita nyantai. Maaf saya pemirsa banyak bercanda di awal ini belum mulai ngaji ya. Belum mulai ngaji duduk-duduk dulu. Karena saya mau mulai ngaji ini agak enggak enak. Sebab teman-teman saya di sini belum pada minum kopi. Eh, tolong Mas Abdul Wahid kopinya segera yang sudah siap dikeluarkan dulu. Ya. Sebab menurut riwayat menurut riwa, riwayat mimpinya orang soleh siapa minum kopi selama aroma kopi masih ada di mulut itu dimintakan ampun oleh para malaikat. Itu amin ya insyaallah. Itu keistimewaan kok kopi. Ya entah nanti kalau Masjid Ar-Raudhah jadi sering keluar kopinya ya wallahu a'lam. Ya kadang kopi, kadang susu. Yang penting jangan teh ya. Gitu ibu-ibu. Teh juga. Hah? Terserah yang ngasih katanya. Terus saya nawari kok pengennya apa? Jadi jenengan mertamu rumahnya orang kan ditawari ujuk nopo gitu kan ya? Betul enggak? Pengen minumnya ah? apa? Allah susu atau kopi itu minuman resmi Majelis Ar-Raudhah. Kalau air putih itu wajib, harus ah? ada. Kita malam ini akan belajar keutamaan solawat dan tolong dicatat besok hari Senin. Besok hari Senin jam 8 malam. Senin jam 8 malam di Masjid Ar-Raudhah akan diselenggarakan konser hadroh. Insya Allah konser hadroh. Waktunya jam 8 malam sampai jam 10 malam. Terus selesai. Dalam rangka menyambut tamu-tamu haul yang berdatangan di kota Solo. Ya, dan acara rangkaian hall di Masjid Riyad itu tiga hari sebelum hall dari Sabtu sore sudah ada, di Ahad sudah ada, kemudian Senin sore itu e, acara puncak pengajian sore, ya di Masjid Riyad itu Senin so sore, Ba'dal Maghrib biasanya sampai Isya, sampai Isya. Nah selesai dari sana, yang ke sana langsung saja ke ke duduk nyantai di sini kita akan dengar dendang solawat, alunan solawat, lantunan solawat dengan insya Allah suara yang enak-enak dan rebana yang enak-enak. Ya, terus nanti insya Allah makan yang nanti gitu ya. Insya Allah, insya Allah ditutup dengan makan ber bersama. Insya Allah begitu. Waktunya jam 8 malam sampai jam 10 malam. Selesai jam 10 malam jenengan mau pulang boleh kembali ke Masjid Riyad. Biasanya ada di sana juga suguhan irama e, gambus biasanya ya di Masjid Riyad sana. Nah, saya di sini pengen nyambut tamu-tamu saya karena juga banyak dari berbagai kota ya. Terus saya juga pengen memperkenalkan hadroh hadroh yang kira-kira jalan tengah gitu ngerok ya enggak apa ngelembut pol ya ti, tidak gitu ya. Tapi yang kaidah-kaidahnya sesuai dengan insyaallah aturannya Allah Subhanahu wa taala. Perlu saya jelaskan kepada seluruh umat Islam, khususnya teman-teman ahlus sunnah wal jamaah yang menonton tayangan ini atau mendengar suara saya ini. Rebana itu salah satu alat yang pernah dipakai oleh para soha, sahabat untuk memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu sahabat kalau senang itu nabuh rebana dan nabuhnya di depan Nabi Muhammad SAW. Jadi betul-betul di depan dipersembahkan gitu. Sampai ada yang datang ngadep kanjeng Rasul SAW ketika Rasul selamat dari perang itu ya. Rasul saya sudah sudah nazar, saya akan nabuh rebana di depan jenengan. usilahkan oh, gitu. Jadi depannya Rasulullah nabuh rebana ya dengan semangat dan bagus. Ya. Dan Rasul pun senang tidak pernah malah nggak pernah melarang. Rasul ketika sampai SAW di kota Madinah hijrah itu pun juga disambut dengan tabuhan re, rebana. Bahkan dibuatkan syair khusus yang syair itu abadi sampai sekarang dan sampai selama-lamanya insya Allah yaitu tala al badru alaina Wanak kecil pun tahu kan Tola'al badaru alayna Dan seterusnya itu ya Tabur banget Cuman seiring perjalanan waktu Saya melihat Perkembangan musik hadroh yang sudah Bercampur dengan macam-macam Yang dulu tidak diamalkan oleh orang-orang soleh ya sekarang dipakai oleh banyak sekali teman-teman yang punya kelompok hadroh. Sehingga kadang-kadang ya, hampir tidak bisa dibedakan kalau misalnya tidak dipakai gosidah gitu ya. Cuman musik tok, hampir tidak bisa dibedakan ini kira-kira musik rebana atau musik rock. Ini musik rebana atau jahipong. Ya, ini musik rebana atau dang dangdut. Itu kadang hampir tidak bisa dibedakan kalau tidak ada lagunya. Betul tau betul nih kira-kira. Ya, hampir nggak bisa dibedakan. Sehingga kalau tahu diisi lagu jadinya ya rada aneh, solawat dindangdutkan. Kadang sebaliknya dangdut disolawatkan. Sehingga kesakralan dari solawat itu pun tidak terasa, ya tidak terasa. Kenapa? Karena pakem bersolawatnya dilanggar. Itu orang kalau keroncong itu ada pakemnya. Keroncong itu begini. Ya, keroncong itu begini. Jadi kalau begitu namanya bukan keroncong. Betul kan? Ya, misalnya uh, orang main gamelan. Ning nong ning gung. Itu namanya gak gamelan. Tapi kalau gung gung gung gung gung gung gung gung gung ning gung gung gung gung gung gung ning bingung orang. Ini apa ini? Ini kira-kira gamelan atau yang yang lain. Karena pakemnya di, dilanggar yang namanya jadi beru, berubah. Nah padahal hadroh itu sendiri, hadroh itu adalah sebuah seni ya yang islami yang tujuannya sesuai namanya Tujuannya sesuai namanya. Namanya hadroh. Hadroh itu kehadiran. Hadroh itu kehadiran. Artinya seni hadroh adalah sebuah seni yang menyebabkan yang melakukan seni itu sendiri, yang nabuh rebana, yang nyanyi, seketika bisa hadir di hadapan Allah dan bisa hadir di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya, yang menikmati, yang dengar, itu juga bisa langsung hadir di hadapan Allah dan hadir di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud hadir di hadapan Allah dan Rasulnya apa? Yang memukul, yang nyanyi, yang mendengar, hatinya langsung nyambung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya fenomena menarik di akhir zaman ini, makanya saya ngomong begini nih, Ya bukan apa-apa, saya tidak mencela siapa-siapa ya, enggak. Cuman saya pengen jangan sampai nanti ahlu sunnah wal jamaah ini diolok-olok. Ya, diolok-olok sama orang-orang yang tidak suka rebana ataupun yang ba yang baru belajar Islam gitu ya. Dengar nanti diolok-olok begini. Laki bedone apa karo dangdutan? Nanti bedanya apa itu sama dangdutan? Bedanya apa itu sama rock and roll. Bedanya apa itu sama apa itu musik-musik yang ada di di pentas-pentas itu bedanya apa? Maka kita harus tunjukkan dan ajarkan sebetulnya yang benar itu begini. Nah kalau yang begini, yo ya apik lah, wong lisannya sudah ber bersolawat. Tapi kalau bab rosonya, manfaatnya, lah itu masih tanda ta, tanda tanya. Ya, mazorotnya kira-kira ada tidak? Nah, kalau sampai nanti menyebabkan orang laki perempuan jadi jogetan, berarti jelas madorotnya ah, ada. Makanya perlu kita ngasih contoh. Perlu kita ngasih con contoh. Jangan mencela, jangan mencaci, jangan memaki, tapi kita kasih con contoh. Dulu tuh seperti ini. Ya. Betul. <laughs> Assalamualaikum. <laughs> Dulu itu seperti ini. Ya, dulu. Sekarang seperti ini, ya dulu seperti ini, sekarang seperti ini. Kira-kira jenengan pilih yang mana gitu. Nanti dikembalikan kepada masyarakat ya, dikembalikan pada masyarakat. Kalau kita pilih yang seperti dulu, tentu dengan modifikasi dikit gitu kan. Pilih seperti dulu, ya ayo barang-barang yang seperti dulu ini kita hidupkan lagi. Ya, kita hidupkanlah lagi sehingga seni hadroh ini tidak bercampur dengan sesuatu yang menyebabkan hadroh itu pudar. Saya mau kasih contoh boleh? Ya, contoh. Salawat tibil kulub itu kan bagus ya. Bagus sekali. Lagu ini, lagu yang dibuat salawat tibil kulub itu bukan baru. Lagu itu sudah sangat lama. Di pesantren-pesantren itu sudah di, dibaca dengan lagu yang seperti itu. Anak kecil di Jawa Timur, Jombang dan sekitarnya sudah biasa. Allahumma salli على سيدنا محمد قلوبي وإيها وعافيات الأبدان وشفائها ونور الأبصار وذيائها وعلى آله وصحبه وسلم kalau begini Gak usah pakai rebana, gak usah pakai kendang, gak usah pakai ketipung. Kira-kira enak atau enggak enak? Enak. Betul kan? Enak. Nah, sementara alat musik itu fungsinya untuk membantu kita semakin enak. Ya, membantu kita semakin khusyuk. Nah coba bayangkan yang begini kemudian dikasih alat musik yang membuat orang mau baca tidak dengar suaranya sendiri. Jenengan sudah Allahumma salli bung bung yang masuk ke telinga kita seperti itu. Jadinya pengen sholawat atau menengwe? Menengwe. Kenapa? Tiwa saya baca ya saya enggak kru, enggak kerungu, kalah sama suara alatmu musik. Kan seperti itu. Sementara alat musik seharusnya mengiringi. Coba jenengan jadi alat musik saya boleh? Sebagian. Ya. Sebagian jadi alat musik saya ya. Allahumma sholli tak tak dum tak tak dum tak. Cuman begitu aja dah. Tuh, tak tak tak tak tak dung. Ayo coba semuanya. Tak tak tak tek tek dum tek tek tek. Terus sebagian solawat. Terus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin solawat semua itu <laughs> menang solawatnya sama alat musiknya gitu kan Maksud saya begini, alat musik itu cuma ngiringi. Ya. Coba Mas Roni sama Mas Seto kesini. Ini malam ini kita akan belajar solawat dulu. Nanti saya terangkan fadilah-fadilahnya. Sabar para pemirsa. Ini masjid ini khusus. Malam ini majelis khusus. Mas Roni sama Mas Seto kesini bawa pukulan yang apa rebana besar. Ya rebana besar. Ustadz Ali Maksum dan nyampe Solo belum? Ya. Jadi rebana itu untuk ngiringi, bukan mendominasi. Jenengan coba lihat yang pernah lihat Indonesian Idol, apalagi itu di TV-TV yang idol-idol itu. Hah? Ah, yang nyanyi-nyanyi itu loh, saya tidak tahu apa namanya itu. Wes pokoknya itu pemilihan-pemilihan calon-calon penyanyi itu ya. Ya, itu kira-kira yang nyanyi menikmati atau enggak menikmati? Menikmati kan? Khusyuk, menikmati. Ya, matanya kadang terpejam, kadang yo nangis ya, seperti itu. Nah, andai kata orang bersolawat itu seperti itu, itu yang solawatan sama yang dengarkan cepat jadi wali. Ya, cepat jadi wali insya Allah. Sudah datang Mas Edwin? Maksudnya Seto sama Roni? Ya Reno. Mas Mas Seto ke sini Mas Seto. Mas Seto di atas tuh. Itu di kamera. Halo Mas Seto. Mas Seto di ngatur apa namanya streaming ya, biar bisa dengar semuanya. Nah, Allah Ar-Raudhah akan buat hadroh. Seperti yang saya janjikan dulu, saya pengen didik teman-teman saya punya kelompok hadroh rebana, tapi yang gayanya sedikit berbeda. Back to nature. Kembali ke tempo dulu. Eh, ya, kembali ke tempo dulu. Semua yang yang dulu tuh barang antik mahal atau murah? Murah. Mahal. Ya, barang antik itu mah mahal. Seni itu semakin klasik semakin mahal. Insyaallah. Monggo diunjuk. Tenang, ini malam ini kita mau ngaji santai-santai saja. Yang di rumah silahkan minum kopi dulu. Ya, Rodo itu ngajinya tidak mau kemurungsung. Pokoknya duduk santai, kita cari il, ilmu. Alhamdulillah. Mari kita baca sholat Ibil Kul bersama-sama dulu ya sambil nunggu. Kita baca 10 kali dengan niat karena banyak saudara-saudara kita seperjuangan yang sakit uh, ada ibunya Mbak Evi itu yang kritis di rumah sakit, Ibu Mariam semoga segera sembuh ya insya Allah ya. Berkat tibil kulub. Kemudian putri dari sahabat kita Zaki yang ada di Bandung yang selalu mengikuti streaming. Ya, semoga juga segera sembuh. Anaknya juga ada di ICU masih bayi. Ada pendarahan di otak ya semoga segera sembuh dan semua yang nitip doa untuk uh, kesembuhan Ibu Sri Sumarsih Sangkrah ya. Semoga yang sakit siapapun itu dari muslimin wal muslimat khususnya sahabat-sahabat keluarga kita, orang tua kita mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca bersama-sama. Allahumma salli ala sayyidina محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وشفائها ونور الأبصار يائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل سيدنا محمد بالقلوب القلوب ودي أوائها وعافيتها صلي على سيدنا محمد محمد الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صلِّ على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها نور ذكر الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم يا coba rebanannya Mas Setos ini صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد wasallam. Ini karena tidak pernah mukul mantena anyar lali nabuh rebana. Biasanya yang ditabuh sekarang lain ya Pak ya. Lali nabur nah. Ayo, sebentar aja. Ya. Yeah. yeah, saya سيدي يا رسول الله يا من له إن المسيئين قد جاءوا للذنب مستغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا من له إن إن قد جاء Yang nabuh maksudnya. Tidak, saya cuma mau ngasih contoh. Rebana itu seharusnya begini. Mengiringi. Ini kalau begini kan jenengan baca kosida, jenengan solawat, suaranya tidak kalah sama rebana. Betul kan? Ya, coba pakai rebana kecil. Ini kalau rebana kecil mestinya ahli. Ya, Masih ingat ilmunya? Bar dadi mantan ki dadi lali kabeh ini ya. Asrokal. Asrokal. Ya Nabi salam Ya Habib Salam عليك صلوات الله يا نبي سلام سلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجبت cuman sedikit. Ini kan rebana asli ya. Ada tambahannya enggak? Belum ada tambahannya, ya kan? Belum ada tambahannya. Begini ditambahi bas sedikit, tambahi bas sedikit. Itu seni rebananya ya kedengeran. dengarkan kan seni rebananya? Dengar. Terus yang baca gosidah juga bisa didengar. Betul? Kalau saya salah tolong disalahkan. Betul atau salah? Jangan saya betul-betul padahal salah. Jangan loh ya. Betul atau salah ini? Betul. Nah, kira-kira kalau begini ada bahasnya dikit seperti yang kita biasa Jumat Kliwon itu, itu enak enggak didengar? Enak. Terus di hati bisa dirasakan enggak? Bisa. Nah, ayo bareng-bareng kembangkan kembali yang seperti ini. Ya, kembangkan lagi yang seperti ini. Jangan semuanya jadi yang begitu-begitu. Paham maksud saya loh? Keras mak loh. Kita yang keras juga boleh. Waktunya acaranya makan-makan, jenengan kasih yang keras. Jadi biar dak dak makan sambil ngerasani orang gitu. Ya, waktu makan-makan itu wis gak ono sing tersisa sisane ben resa ngobrol gitu kan. Tapi kalau waktunya solawat, maulid itu kasih yang musik rebana ah, asli dikasih tambahan bass sedikit tidak jadi ma masalah. Jelas ya? Udah. Jadi malam hari ini saya resmikan. Malam hari ini saya resmikan hadrohnya Raudhah mulai dibentuk. Ya, hadroh Raudoh mulai dibentuk. Bulan depan, bulan Maret, siapa yang mau manggil hadroh Raudoh, khusus wilayah Surakarta dan sekitarnya gratis. Ya. Mulai bulan Maret ya, bulan Maret khusus wilayah Surakarta dan sekitarnya yang mau ngundang hadroh raudhoh gratis. Siapkan saja sound system, saya akan kirim tim hadroh lengkap dengan yang nyanyi, lengkap dengan apa namanya berangkat, tak usah dijemput, pulang tidak usah diantar. Persis Langkung. Ayo, setuju? Setuju ya? Iya, Mas Roni siap-siap pakai sengantri. Gitu ya. Ya, tapi nanti syarat dan ketentuan berlaku. Maksudnya kalau pas tempuk sama jadwal yang lain, yo ya, mohon ma maaf gitu. Tujuannya pengen ngajari, ngajari bentuk yang lama. Syukur-syukur nanti orang pada seneng. Sehingga nanti tim hadroh yang ada semua ini yang kita pernah kumpulkan 5000 rebana itu bisa mayoritas kembali suka dengan model yang lama terus dikolaborasi yang lama yo ya dijalankan, yang baru juga dijalan dimanfaatkan. Lihat situasi dan kondisi. Disesuaikan gitu, musiknya disesuaikan. Ya, sekarang kita ngaji. Jadi tadi kita nyantai-nyantai. Mas Seto sini dulu aja. Nggak usah, nggak usah. Itu streamingnya mau mati biar mati, mau hidup biar hidup, nggak jadi masalah. Khusus malam hari ini. Ya, khusus malam hari ini. Insya Allah kita akan bahas solawat. Tenang, ini baru jam setengah sepuluh. Tadi jamnya memang saya undur-undur gitu. Biar jenengan kerosanya suwi. Suwi kan kerosanya? Kok gak entek-entek gitu ya? Iya. Jadi saya minta pengen rodok diundur. Kerosanya biarlah lama. Nah sekarang setelah saya ngomong. Semoga setengah jam itu kerosanya lima menit. Setuju? Setuju. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa, hadirin para pendengar. Siapa atau yang gak pengen dekat sama Nabi? Hanya orang yang sangat merugi yang tidak pengen dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua orang itu pengen dekat dan semua orang harus dekat. Wajib. Jadi Berjuang untuk dekat sama Nabi itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Jangan mengatakan, wes saya tak jauh-jauh dikit nggak apa-apa, ini ngawur nih. Udah Beb, ustadz Kiai, saya nggak usah deket-deket sama Nabi, saya tak jauh-jauh aja. Ini nga, ngawur. Kalau sama Nabi SAW harus jadi orang yang terde, terdekat. Ya. Tentunya syarat dan ketentuan berlaku. Judulnya ya semua pengen Ya, semua pengen dekat dengan Rasulullah SAW. Syarat dan ketentuan berlaku. Salah satu syaratnya, mau dekat sama Nabi, salah satu syaratnya. Itu harus banyak solawat. Harus banyak solawat. Jadi kalau solawatnya dikit, ya otomatis jaraknya jauh dari Nabi. Contoh, Nabi sudah bersabda, yang paling dekat denganku di hari kiamat kelak adalah yang paling banyak solawat. Saya kasih contoh sederhana. Misal, Misal ya ini nih, misal. Nabi Muhammad SAW diumumkan ada di Masjid Istiqlal. Pengumuman-pengumuman kepada seluruh umat Islam di Nusantara. Misal nih, kanjeng Nabi masih hidup ya. Terus diumumkan. Nabi Muhammad SAW hadir di Masjid Istiqlal pada Jumat malam Sabtu ini. Tanggal sekian. Jam sekian. Saya mau nanya. Jenengan pengen berangkat atau tetap di rumah? Pengen berang, berangkat. Nah, padahal umatnya Nabi ini cuma orang-orang Solo, Seragen atau sak Indonesia raya, sak dunia. Sak dunia, sak akhirat, betul kan? Berarti yang pengen ke Istiqlal kira-kira yo ngomong Kanjeng Nabi datang ke apa namanya Istiqlal yang datang Habib Muhammad ini. Habib. Sehat, Habib. Tambah ganteng, Habib. Masya Allah. Oh dari dulu, ya nambah, nambah, Habib nambah. Habibnya ini tersinggungan ini. Tidak, tidak guyon. Kita bilang tambah ganteng, dari dulu ganteng katanya. PD luar biasa. Memang ya. Alhamdulillah. Tentunya yang dari Amerika, yang dari Rusia, yang dari Cina, yang dari Mesir, yang dari Saudi, yang dari Dubai, ya kan? Yang dari Jepang, yang dari Hong Kong, yang dari Malaysia, yang dari mana-mana, dengar Nabi ada di Istiqlal, kira-kira pengen berangkat atau enggak pengen berangkat? Pengen berangkat. Pertanyaan saya, kalau kita pengen berangkat dan semua pengen berangkat, bisa jalan enggak? Oh, semua orang menuju satu titik istiqlal seluruh dunia di waktu yang sama, jam yang sama, hari yang sama. Kira-kira bisa jalan enggak? Enggak bisa. Kenapa enggak bisa jalan? macet. Ya, Mak? Macet. Maka terus Nabi buat pengumuman begini. Yang boleh masuk Masjid Istiqlal, yang boleh masuk Jakarta adalah mereka yang solawatnya paling banyak. Siapa yang solawatnya paling banyak boleh masuk Masjid Istiqlal. Diukur solawatnya. Kira-kira jenengan saya kita itu posisinya tetap di Solo atau mundur jadi di Madura? Karena di, di, di, di, di apa namanya diurutkan, diurutkan kok, diurutkan. Oh, web novel, mohon maaf, jenengan ini solawatnya baru satu hari sekian. Nah itu ada yang solawatnya satu hari sekian puluh ribu. Jenengan ini dapat urutan pindah ke kutub utara, kan repot. Ditendang saya, Oh, <laughs> buah, kutub oh, utara. Oh tiba-tiba ada orang orang dari Magetan delesep, ya, nggak ada yang kenal. Tiba-tiba terdapat panggilan. Anda termasuk orang yang beruntung anda karena satu hari sholawat 70 ribu kali, di muka bumi ini udah langka orang sholawat 70 ribu kali, Anda boleh masuk masjid istiqlal dan di sof yang pertama. Kira-kira senang atau enggak senang itu? Senang. Gara-gara apa? Banyak sholat, sholawat. Lah itu baru tahun 2015, ya bulan Februari Hari jam yang sama seluruh dunia dikumpulkan di satu titik namanya Masjid Istiqlal. Permisalan seperti itu, ngantrinya luar biasa, dan syarat kedekatannya nomor satu banyak solawat kita udah terpental lah bayangkan nanti di hari kiamat dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat semua dikumpulkan di padang masar terus pengen dekat dengan kanjeng Nabi syaratnya yang paling banyak solawatnya dia yang paling dekat dengan aku berarti yang paling cidik paling aduh yang paling sedikit paling jauh lah kalau judulnya manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari akhir dikumpulkan jadi satu, itu yang paling sedikit paling jauh lah jauhnya kira-kira berapa ratus kilo. Berapa ribu ki kilo. Ditoto semua manusia dihamparkan begitu. Letaknya di mana nanti? lubip jauh-jauh dari Nabi kan nggak masalah. Ya masalah. Kok nggak masalah bagaimana? Dekat dengan Nabi itu simbol rahmatnya Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Jadi dekat sama Nabi, dekat dengan rahmatnya. Allah jauh dari Nabi berarti jauh dari rahmatnya. Allah orang masuk surga karena rahmatnya. Allah berarti kalau jauh dari rahmatnya Allah maka jauh dari surganya. Allah kalau jauh dari surga perbandingan itu kalau jauh dari surga berarti dekat dengan neraka. Berarti jauh dari Nabi dekat dengan neraka. Masalah atau enggak masalah itu? Masalah, masalah besar atau kecil? Besar. Gara-gara apa tadi? Di antaranya kurang banyak baca solawat. Makanya Rasul menyatakan dalam hadis di Sahih Bukhari itu disebutkan. Kalau saya enggak salah ingat. Siapa yang duduk, siapa yang duduk, duduk di suatu tempat tidak berzikir kepada Allah, nggak nyebut nama Allah, dan tidak bersolawat kepadaku, dan tidak bersolawat kepadaku, maka duduknya itu akan menjadi penyesalan kelak bagi dia di hari kiamat. Duduknya akan menjadi penyesalan buat dia di hari kiamat. Padahal manusia itu hidup posisinya cuma apa? Duduk dan berdiri serta ber berbaring dan berbaring dimulai dengan du, duduk. Jadi kalau diringkas, manusia hidup itu cuma berdiri dan du, du, duduk dan berdiri. Bisa dipahami sampai di sini? Artinya kalau orang mengamalkan hadits Nabi ini setiap kali duduk dia harus baca solawat. Betul kan? Duduk dia baca solawat. Duduk baca solawat. Kalau kita mengamalkan ini saja satu hari kita solawat udah dapat berapa ribu kali? Coba jenengan pindah-pindah tempat duduk sering atau jarang? Sering. Satu hari berapa kali kira-kira? Mulai besok dihitung ya duduknya berapa kali. <laughs> Duduk sini pindah sana, sana pindah sini, sini pindah sana, sana pindah sini. Masuk toko ada ada kursi juga numpang du, duduk. Masuk rumah makan ya du, duduk. Nanti di bis ya duduk, di angkot ya duduk, di motor ya du, duduk. Lah sudah sholawat belum? Belum. Oh nyesel nanti hari kiamat. Nah, yang ngomong bukan saya, yang ngomong Nabi Muhammad SAW. Akan menjadi penyesalan buat dia nanti di hari kia, kiamat. Nah kalau kita mau praktek duduk solawat, maka kita udah mengalahkan banyak orang. Kenapa? Banyak orang yang duduk tidak sholat, solawat. Berarti dengan begitu kita udah geser itu puluhan atau ratusan juta orang untuk untuk jadi di belakang kita dan kita di depan. Kita di depan semakin dekat dengan Nabi, semakin dekat dengan Nabi SAW, semakin dekat dengan Rasulullah SAW, semakin dekat dengan cahayanya Allah. Saya mau nanya, kira-kira Rasulullah itu kelasnya VIP atau enggak VIP? Bukan lagi bukan VIP kalau kanjeng Nabi. Justru ruangan itu jadi VIP karena Nabi Muhammad SAW. Jangan diwalik, nabinya dapat ruangan VIP salah, ruangannya dapat nabi yang VIP. Jadi ruangan itu jadi indah karena Nabi, bukan Nabi jadi indah karena ruangan. Ya. Ruangan itu jadi dingin karena Nabi, bukan Nabi jadi dingin karena ruangan. Matahari, itu jadi dapat naungannya Nabi, bukan Nabi dapat sorotnya mata matahari. Jadi mataharilah yang menyinari yang disinari Nabi, bukan Nabi yang disinari mata matahari. Maka enggak ada judulnya Nabi, ada bayangannya. La Rasul tidak ada bayangannya.